الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة وفي الحديث dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-du'a la yurad doa tidak ditolak bainal adzan wal iqamah antara adzan dan iqamah ada beberapa saat doa itu diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, di saat-saat itu jangan disia-siakan, jadikan fokus pikiran kamu, usaha kamu dalam memohon kepada Allah baik permohonan duniawi maupun permohonan ukhrah, ukhrawi. Di antaranya antara adzan dan qomat. Begitu juga setelah selesai sholat itu doa adalah sangat diijabahi oleh Allah. Karena itu dikatakan faida faragta jika kamu sudah selesai fansab maka berpayahlah. Hah? Berpayahlah di sini ai fansab fi talab ilallah atau fi doa ilallah. Kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpayahlah, banyak minta. Hah? Atau wa idza faragta fansab fagum. Fansab maka tegaklah kamu. Artinya laksanakanlah e, ibadah qiyamul lail, ibadah sunnah yang lainnya kalau sudah selesai melaksanakan yang yang yang wajib wa ila rabbika far Farqab ada yang menyatakan kepada Tuhanmu maka kamu senanglah bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dianjurkan bagi setiap orang yang telah melaksanakan salat hendaknya dia tadi itu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah dikatakan termasuk pahala daripada salat itu doa setelah setelahnya sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga doa yang diijabah oleh Allah yaitu eh, di saat-saat ijabah hari Jumat. Ha? Inna fil Jum'ati la sa'ah la yuwafiquha 'abdun yas'alullaha ta'ala illa a'tahu iyyah di hari Jumat itu ada satu saat Ada satu waktu Yang tidak ada seorang hamba tadi itu Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali akan diijabai permohonannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di situ khilaf ulama ada menyatakan Yaitu antara dua adhan eh, Antara dua komat Antara dua komat antara dua khutbah khutbah pertama dan khutbah kedua di situ ada difasal dipisah dengan duduk ah di situ saat-saat ijabah ada menyatakan saat-saat ijabah yaitu akhir hari Jumat yaitu setelah asar yang disebut sa'ah fatimiyah ah ada khilaf antara ulama di antara juga doa yang eh, diijabai oleh Allah doanya musafir. Hah? Doaul musafir mustajab Doa mustafir musafir itu adalah mustajab. Juga demikian doa ketika awal hujan, mulai hujan berdoa. Hah? Nah, itu doa juga diijabai oleh Allah. Ah, begitu juga uh, doa yang diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sulusulal al-akhir huh? sepertiga terakhir pada malam hari yanzilu rabbuna ila samai dunya faminadi hal min talibi hajatin huh? fa'u'tiyah hal min sa'ilin fa'astajibalah hal min da'in fa'astajibalah hal min sa'ilin fa'u'tiyah Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan diri kepada hambanya pada sepertiga akhir malam hari eh, dan menyatakan siapa yang minta akan diterima oleh Allah akan dikabulkan permohonannya siapa yang mohon ampunan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ah, ada saat-saat yang memang saat-saat itu dijamin diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya antara adan dan iqamah. Tentunya itu bagi orang yang mau sholat berjamaah. ah, Dia mengambil kesempatan kalau perlu sebelum adan udah di masjid dia tadi itu. Mendengarkan adan Sampai dia komat, dia banyak minta kepada Allah, minta anaknya menjadi anak yang soleh, minta keluarganya jadi sakinah, minta pekerjaannya lancar, minta sehat walafiat dan seterusnya. Manfaatkan hal itu uh, sehingga kamu benar-benar uh, mendapatkan harapan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u yaruddul ghadha'a ba'da an yubram. Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Ad-du'a du'a itu yaruddul ghadha. Menolak ketentuan Allah ba'da an yubram setelah dipastikan. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz apa yang terjadi. Tapi dengan doa Allah Subhanahu wa taala juga berkenan bisa menghapusnya. Nah, jika Allah menghendaki Allah ma yasha wa yuth wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Allah itu bisa menetapkan ketentuannya, bisa menghapus. Itu hak pemenang Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu memberikan manfaat terhadap apa yang sudah turun dan yang belum turun. Kalau udah turun bala, ya doa supaya diangkat. Kalau belum turun balak ya doa. Jangan kamu tadi itu berdoa minta sehat wal afiat kalau sudah sakit ya kan. Sakit ya minta doa sehat, sebelum sakit juga minta sehat gitu loh. Karena doa tadi itu bisa mencegah, bisa juga mengang mengangkat. Alhasil fa'alaikum ibadallah biddu'a, maka hendaknya kamu wahai hamba-hamba Allah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Mohonlah kamu kepada aku, aku Allah mengijabai doa kamu. Baik. Di antaranya doa yang diijabai oleh Allah, kita memohon dengan membaca Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'u biha fad fad'u eh, fad'u biha walillahil asmaul husna fad'u biha Allah memiliki Asmaul Husna maka hendaknya kamu tadi itu berdoa dengan membaca Asmaul Hus Husna. Taib. Ad-du'a mahjubun anillah ta'ala hatta yusalla ala Muhammadin wa ahli baiti. Doa itu terhijab dari Allah sehingga yusalla ala Muhammadin wa ali baiti disolawati kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sallallahu alaihi wasallam Muhammad di antaranya doa kalau ingin diijabah oleh Allah jangan lupa bersolawat kepada Nabi dan keluarganya nah, karena itu dianjurkan bagi orang yang sebelum berdoa untuk membaca hamdalah kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baru berdoa dan diakhiri dengan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hamdalah Hah? Itu penting itu. Itu diantaranya juga resep untuk diijabai doa dari itu. Tuh lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan. Kita jangan lupa sama Nabi. Setiap mohon sama Allah, ingat sama Rasulullah. Setiap kita sholat, ingat sama Rasulullah. Dalam sholat kita kan diperintahkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan itu ingat Nabi. Kenapa? Bagaimana Nabi mengatur kita makan? Bagaimana Nabi mengajarkan doa sebelum makan dan setelah makan? Kita minum, ingat Nabi. Hah? Kita masuk rumah, kita keluar rumah. Alhasil Nabi ini jangan dilupakan. Hah? Kenapa? Karena ingat Nabi itu berarti mengingat Allah. Taat kepada Nabi itu adalah taat kepada Allah. Cinta kepada Nabi itu adalah cinta kepada Allah. Wa man yuta'ir rasulah faqat atau Allah siapa yang taat kepada Rasul berarti benar-benar dia taat kepada Allah Allah nah, itu Nabi ini tidak boleh dilupakan sama umat Islam ini nah, model kan kalau ada orang mengingat Nabi setiap saatnya dikatakan masuk neraka itu ingat Rasulullah setiap saatnya kamu pakai pakaian, ingat Nabi apa doa yang diatur oleh Nabi, bagaimana tata cara Nabi me mengatur kamu berpakaian tadi itu sampai mendatangi istri ingat Nabi Muhammad ya, mengingat itu bisa dengan bersolawat mengingat itu bisa dengan uh, mengenang sunnah apa memahami sunnah sunnahnya melakukan sunnah sunnahnya mengingat tadi itu bisa uh, mengagumi tentang uh, perangai akhlaknya Nabi ya mempelajari sejarahnya Nabi membaca sejarahnya Nabi ya mengingat Nabi itu bisa membaca haditsnya Nabi dan seterusnya. Itu semuanya cara untuk mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Yati 'ala nasi zamanun la yanju fihi illa man da'a du'a'il gharik. Yati akan datang 'ala nasi terhadap kepada manusia zamanun satu masa, satu zaman Layan jufihi tidak menjadi selamat di zaman itu illa man da'a ka ila ghadi kecuali orang yang berdoa kepada Allah seperti doanya orang tenggelam. Orang kalau sudah tenggelam, mau tenggelam, serius doanya minta selamat. Enggak ada lagi harapan kecuali kepada kepada Tuhan Tuhannya. Ah, yang serius nanti. Karena di akhir zaman itu fitnah yang luar biasa yang bukan menenggelamkan jasad kamu tapi juga iman kamu nantinya nah, doa di akhir zaman itu akan menjadi penyelamat daripada kerusakan zaman tidak menjadi selamat selamat di sini daripada kerusakan zaman, agama kamu dan juga selamat daripada adab Allah, selamat dari neraka Allah kecuali kalau berdoa kepada Allah seperti doanya orang yang mau tenggelam. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyelamatkan manusia yang akan mau tenggelam dari itu? Ombak yang begitu besar, laut yang begitu dalam, angin yang begitu kencang. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan. Ah, disitulah maka akan datang satu keajaiban daripada Allah ternyata orang yang lemah itu juga selamat Hah? orang yang lemah itu juga salah selamat tuh lihat Nabi Allah Ayub Nabi Allah siapa Yunus alaihissalam udah dia dilempar di laut kemudian ada dimakan ikan paus kemudian masuk ke dalaman laut di malam hari mendung lagi gimana itu jangan makanan yang masuk kepada beliau nafas saja udara nggak bisa masuk tapi bagaimana Allah masih menyelamatkan wadannuni idhaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alaih fanada tapi tetap Nabi Allah Yunus memohon kepada Allah nggak lupa fanada fid dhulumat di dalam kegelapan-kegelapan dikalakan dulumat jamak dulmatul batnil hut gelapnya perutnya ikan wa matil bahri gelapnya bagaimana di dalam lautan wa matul laili gelapnya malam hari wa matul sahabi gelapnya mendung dulumat tapi jangan kamu lupa, tetap minta kepada Allah Taala. Hah? Dia membaca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat zalimin. Pertama mengesahkan Tuhan, la ilaha illa anta, memantapkan iman. Kemudian merasa salah. Inni kuntu minat zalimin. Aku orang yang salah. Bagaimana? Fanajainahu minal gham maka aku Allah menyelamatkan dia daripada penderitaannya kemudian apakah hanya kepada Nabi Allah Yunus Allah berikan la wa kadzalika nunjil mukminin demikianlah aku Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman kalau dia bersikap seperti Nabi Allah Yunus tetap berharap kepada Allah saat itu seperti Nabi Allah Yunus Allah gharik dari itu Kemudian dia tadi itu mengoreksi dirinya ketika dia mohon kepada Allah, aku salah. Aku bertobat. Mentauhidkan ya Allah, la ilaha anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Mentauhidkan Allah, mentakdis Allah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dan mu'tarif dia mengaku salah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keselamatan, maka wa kadzalika nunjil mukminin demikianlah aku Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nanti tiru itu al-gharik ini. Nanti tiru Nabi Allah Yunus ini bagaimana? Ha? Beliau dalam berdoa ketika dalam keadaan yang begitu tidak akan mampu manusia akan menyelamatkannya. Hanya Rabbul Alamin. Ha? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah tiga hari dikeluarkan dari perut ikan tadi itu. Anda bisa bayangkan tiga hari nggak nafas berarti apa caranya nafas? Wa kadzalika nunjil nunjil mu'minina. Ah, sebagian ada sebagian riwayat yang mengatakan siapa yang baca doa itu la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali kemudian memohon kepada Allah maka doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil Doa ini penting, jangan sampai ditinggalkan, selalulah mohon kepada Allah untuk keselamatan. Jangan kamu itu hanya mohon kepada Allah Taala minta kaya, belum tentu kaya menjadi kamu menjadikan kamu selamat. Minta kamu jadi pejabat, belum tentu jabatan itu menjadikan kamu selamat. Minta selamat. Kalaupun kamu ditakdir jadi pejabat, pejabat yang selamat. Kalaupun kamu itu dijadikan kaya, orang kaya yang selamat. Kalau kamu dijadikan orang yang sukses, sukses yang selamat, minta an-najah, minta keselamatan. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya diberi karunia keselamatan oleh Allah wallahu alam. Allah